Sungguh seorang hamba dia mengucapkan satu kata, satu kalimat ma yatabayyanu ma fiha. Dia tidak memikirkan, tidak tabayyun, isi kandungan kalimat tadi. Kata Nawawi rahimahullah, "Ma yatafakkar annaha khair amla." Dia tidak memikirkan itu ucapan baik ataukah tidak. Dengan sebab itu dia tergelincir, tersungkur ke dalam neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat satu kata yang dilafalkan seorang hamba bisa menjadi sebuah sebab dia dimasukkan dalam neraka. Ucapan-ucapan yang terlontar tanpa dia pikir, tanpa dia resapi, tanpa dia hayati, tanpa dia kontrol. Ternyata satu ucapan yang sangat membahayakan. Sebab dia masuk neraka Naudzubillah. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala." ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajat sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat dari kalimat yang Allah ridhoi tidak terfikir sebelumnya di benak dia dengan itu Allah angkat dia sekian derajat Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang bagus yang Allah ridhai. Tidak pernah berpikir dia mengucapkan kata itu. Mungkin dia lupa melafalkan kata-kata itu. Tapi baik, Allah ridhoi, bermanfaat. Dengan sebab satu kalimat itu Allah angkat dia sekian derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala. La yulqi laha bala. Yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh ada seseorang seorang hamba mengucapkan satu kata yang Allah murkai. Ucapan-ucapan yang Allah murkai mendatangkan murka Allah Jalla wa'ala. tidak terbersit sebelumnya di hati dia. Tidak dia pikirkan sebelumnya. Dengan sebab itu dia tersungkur dalam neraka jahanam. Ini menggambarkan tentang khatarul lisan. Bahaya lesan. Lesan ini wajib dijaga, dikontrol. Lebih banyak diminta untuk mencermati, memikirkan terlebih dahulu apa yang bakal disampaikan. Salah ucap besar madaratnya. Benar ucapannya besar kemanfaatannya. Barakallahu fikum. oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin terkait dengan lesan, ucapan yang kita sampaikan dengan bimbingan yang sangat mulia.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 Hanya dua pilihan. Ucapkan kebaikan atau diam. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Salihin setelah membawakan riwayat di atas menjelaskan wa hadzal hadits sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira Hadis ini sharih tegas menunjukkan bahwasanya tidak sepantasnya orang itu berbicara, melainkan apabila ucapannya baik. Wahuwaladhi zaharat maslahatuh. Ucapan yang baik adalah ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya. Wa mata syakka fi zuhuril maslahah falayatakallam. Manakala dia bimbang ragu apakah besar maslahatnya, maka jangan berbicara. Jangan berbicara. Beliau juga mengatakan dalam kitab yang sama, "I'lam ketahuilah annahu bagi likulli mukallafin ay yahfadhu lisanah." Sepantasnya, seyogianya bagi seorang mukallaf menjaga lesannya. il kalam dari semua ucapan illa kalaman dhaharat fihi al-maslahah kecuali ucapan-ucapan yang nampak padanya kemaslahatannya silakan bicara wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati fasunnatul imsak wa anhu manakala sama antara berbicara atau tidak kemaslahatannya sama maka yang sunnah jangan bicara Antara bicara dan diam sama kemaslahatannya. Pilih diam. Yang sunnah diam, menahan diri dari dari berbicara. belum mengatakan di annahu qad yanjarul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Sebab terkadang ucapan-ucapan yang mubah menyeret pelakunya kepada haram atau yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adah. Dan sering terjadi kebiasaannya. Wassalamatu la ya'siluha syai' sementara keselamatan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ini bimbingannya. Kita berbicara ketika dipastikan benar dalam beberapa hal. Yang pertama, pastikan benar ucapannya. Ini ucapan khair, ucapan hak. Bukan ucapan yang batil. Maka pastikan sisi ilmiahnya. Dasar pijakannya, ayat. Dengan tafsir yang benar. ahadi sahihah. Dengan syarah yang benar. Kalam para ulama. Para salaf dengan pemahaman yang benar Yakini dia hakun fi Ucapannya benar, ucapan kebenaran, ucapan kebaikan. Jangan mengucapkan yang batil. Yang kedua, pastikan benar motivasi bicaranya. Sebelum berbicara kamu cek apa tujuan kamu berbicara? Apa yang memotivasi kamu berbicara? Lillahi ta'ala, ikhlas, tulus, lillahi ta'ala. Yang kamu harapkan ridhonya Allah, pahala minallah, ataukah ada yang lain? Entah perkara pribadi, tendensi pribadi, duniawi, atau yang lain-lainnya. Apalagi niatan yang buruk, jangan. Pastikan motivasi kamu lillahi ta'ala Ikhlas mengucapkannya, tulus mengucapkannya, amanah mengucapkannya. Yang kamu harapkan ridhonya Allah dari ucapan tadi. Yang kamu harapkan pahala minallah dari ucapan tadi. Kemaslahatan untuk orang lain. Motivasi yang baik. Ketika muncul hal-hal yang merusak keikhlasan tadi, jangan berbicara. Meskipun engkau mengucapkan kata-kata hak, kata-kata baik ngomong mulai muncul riaknya, diem. Mulai muncul sumahnya, diem. Mulai muncul ujubnya, diem. Ada niatan-niatan yang lain, tendensi pribadi atau duniawi, atau malah niatan yang jelek, diam. Motivasi Anda tidak ikhlas. Dan yang ketiga, pastikan benar efeknya baik efeknya. Barakallahu fikum. Perhatikan uh, efek yang kamu sampaikan nanti. Ikhwan fillah azakumullah. Terkadang ucapannya hakun benar. Ucapannya khairun perkara kebaikan. Yang menyampaikan ikhlas tulus. Tetapi tidak mungkin disampaikan kepada orang tertentu atau kondisi tertentu atau keadaan tertentu. Sebab kalau disampaikan kepada sembarang orang, sembarang kondisi, sembarang tempat, sembarang waktu yang muncul bukan kebaikan, tapi kemabrotan. Dikarenakan bukan orangnya kurang tepat waktunya, kurang tepat tempatnya. Sehingga bukan disembunyikan, tapi ditunda sampai pada posisi sebuah kondisi yang mengandung efek positif. Atau sampaikan kepada orang tertentu yang bisa memahaminya dengan baik dan tidak salah paham. Jangan dia mengatakan, masa iya ucapan hak kok berefek negatif. Eh, enggak sih, cuman pendengarnya yang gatot. Gagal total pemahamannya. Enggak sih, cuman khawatir pendengarnya ini tingkat pemahamannya kurang. Atau timingnya kurang tepat. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Dan itu merupakan hikmah dalam menyampaikan sesuatu. Dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah juga. Semoga Allah meridainya. Kalau belum mengatakan Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. min al-ilmi. Aku menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar ilmu. Itu di Ibaratkan seperti sebuah bejana besar isinya ilmu. Besar bejana ini ilmu. Yang kedua besar ilmu. Belum mengatakan amma ahaduhuma fakat tuh Ada bejana ilmu yang pertama sudah saya sampaikan, saya sebarkan. Wa amal akhar Adapun bejana yang lain, lau tuh kalau saya sebarkan, Kuti'at hadal fulkum. Kuti'at hadal fulkum. Akan putus urat nadiku ini. Artinya apa? Hah? Mati saya nanti. Satu bejana besar ilmu belum beliau sampaikan. Jangan ada yang mengatakan Oh, ada seorang sahabat yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kalamnya Rasul. Kadang-kadang ini orang, rata-rata ini orang ini. Nampaknya perlu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Hati-hati, ini sahabatnya Rasulullah SAW. Lah, bukan menyembunyikan kalam Rasul, tapi kondisinya belum memungkinkan menyampaikan sabda Rasul ini. Kalau saya sampaikan mati, Jangan ada yang mengatakan, masa ada sahabat yang nggak ada perjuangannya, nggak ada pengorbanannya. Mestinya kan dia siap mati untuk itu. Ada ucapannya orang-orang yang sufahaan. Lah, itu menunjukkan kedalaman ilmunya para sahabat. Ada sebuah ilmu, sebuah hadis yang belum bisa disampaikan. Kalau disampaikan akan memunculkan fitnah besar. Dikarenakan mungkin membahayakan yang mengucapkannya atau orang memahaminya tidak benar, yang muncul, yang, yang muncul adalah perkara fitnah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan ada ihtimal kuat, dugaan kuat bejana ilmu yang belum disampaikan itu berkaitan dengan asma'u al-umara al-jairin. Nama-nama penguasa-penguasa zalim Artinya apa? Artinya dahulu di zaman Rasul masih hidup Shallallahu Alaihi Wasallam. belum menyampaikan kepada para sahabatnya, makomnya para sahabat, pas orangnya. Disampaikan nanti ada penguasa ini, penguasa ini, penguasa ini, lengkap dengan namanya. Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Supaya sahabat antisipasi. Di era sahabat tersebut Abu Hurairah kalau belum menyampaikan ilmu ini kepada kaum muslimin dan mereka bukan sahabat khawatir disalahpahami dimunculkan penguasa ini yang dimaksud fulan wah bisa-bisa masyarakat langsung menyuarakan resolusi jihad masyarakat perang melawan penguasanya Pertumpahan darah akan di mana-mana. Dengan alasan itu sabda Rasul. Rasul yang menyebutkan namanya. Sikat. Kan begitu nanti. Bahaya. Sahabat tidak memahami seperti itu. Penyebutan nama belum tentu dia orang yang layak untuk diperangi. Mungkin dia penguasa yang walim, penguasa yang fasik, bukan penguasa yang kasir surah. Sahabat orang ini beda dengan yang lainnya nggak disampaikan dikarenakan khawatir memunculkan fitnah besar. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya menceritakan aku pernah berboncengan dengan Rasulullah SAW di atas sebuah himar keredai disebutkan dalam lafaz yang lain keredai yang lain Aufair namanya pemberian e, eh, Mukaukis penguasa Iskandariah Mesir Ketika bersama dengan beliau, beliau memanggil saya, "Ya Mu'ad." Maka saya katakan lebih baik, "Ya Rasulullah sa'dai." "Ya Mu'ad." Tiga kali dipanggil. Maka saya menanyakan kepada sahabat Mu'ad, "Atadri ma Allah, ibadah 'ibad haqqul 'ibadi Allah, Apa kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Saya nggak tahu ya Rasulullah. Disebutkan dalam sebagian lafaz ada penjelasan wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Di antara hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Sedikit itu. Ini ilmu. Sabda Rasul. Hakun khairun. Maka Syafi'ah mengatakan, Ya Rasulullah, afalau basyiru bihin nas? Apakah boleh saya memberi kabar gembira dengan hadis ini kepada semua orang? Ngasih bisara kabar gembira kepada semua orang dengan riwayat ini. Rasul mengatakan demikian, demikian, demikian. Ilmu loh ini. Hadisun hakun. Apa kata Rasul? La, jangan. Saya takilu. Sebab mereka nanti akan bersandar dengan riwayat ini. Rasul melarang jangan. Berarti ada sebuah kondisi yang belum kamu sampaikan sabda Rasul ini. Kalau kamu sampaikan pada semua orang gagal paham. Orang yang nggak akil, yang nggak cerdas, yang nggak pandai, salah paham nanti membahayakan. Dia akan bersandar dengan riwayat ini untuk mengerjakan apapun yang mereka mau memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, syubuhatnya, yang penting tidak syirik. Paham? Bahayanya. Ini masya Allah, mojok sana. Siapa ini? Wah, santri baru Ustaz. Apanya Kak Sultan? Sekretaris saja. Santri baru. Ngapain itu? Naudzubillah. Enggak demikian santinya alus sunnah. Kok khawatir aja gagal paham. Nyimeng Ustaz. Tahu nyimeng ya? Ya orang nggak tahu. Eh, Menurut pengen tahu lagi antum. Hmm. Dipanggil, sini kamu. Ini barang haram. Takilah ya, dosa besar ini. Ustaz, yang penting kan tidak syirik. Tenang aja Ustaz, Allah nggak bakal mengadab saya, yang penting nggak syirik. Mungkin tidak ada yang punya pemahaman seperti ini. Mungkin ketika dia nggak punya akal yang cerdas, bersandar dengan bahirnya hadis Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik sedikit pun. Zenwis, yang penting nggak syirik. Itu kan bahaya. Maka Rasul malah jangan, kamu jangan sampaikan kepada semua orang. Kamu jangan sampaikan kabar gembira ini kepada semua orang. Nanti mereka akan itikal dihi Bersandar dengan hadis ini. Beramal tidak mau. Amal soleh tidak mau. Maksiat lanjut. Kemungkaran lanjut. Satu alasannya. Yang penting tidak syirik. Itu bahaya. Berarti ada sebuah faedah besar itu pemahaman semua para ulama usunnah. Perhatikan efek dari ucapan kamu. Bisa jadi itu ucapannya hakun wa khairun. Ya, hakun wa khair. Kalam Rasul, kalam ulama, kalam salaf. Kamu tulus, ikhlas menyampaikannya, amanah nggak dipotong-potong, nggak diutik-utik, amanah. Tapi waktunya kurang tepat, momennya kurang pas, audien kamu nggak cocok untuk itu. Jangan bicara, jangan kamu sampaikan. Bukan menyembunyikan kebenaran, bukan menyembunyikan kalam Rasul, bukan menyembunyikan kalamnya para salaf, bukan menyembunyikan kalamnya para ulama, tetapi menunda penyampaian dikarenakan momennya kurang tepat. Kalau kamu sampaikan bukan manfaat yang ada, tapi maudorot yang banyak, mafasid yang banyak, kerusakan yang banyak, fitnah yang banyak. Kun akila. Jadilah orang yang akil dalam cara seperti ini. Ringkasnya adalah kita bisa menyampaikan sebuah ucapan ketika dipastikan khair di tiga poin tadi. Baik, benar secara zat ucapannya kalam hak dua benar baik motivasi dalam menyampaikannya ada keikhlasan ketulusan amanah barakallahu fikum niatan kebaikan bukan tendensi pribadi atau duniawi la riya wala sum'ah wala syai dan yang ketiga yang terpenting adalah efeknya positif maka perlu yang namanya ta'anni ya, dipikir masak-masak, dikaji masak-masak, ini ucapan baik, efeknya baik ataukah tidak. Gak asal mengong, gak asal muni, gak asal bunyi, jangan asbun. Barakallah. itu prinsip. Dan hati-hati waspadai yang namanya bahaya lesan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Jawab Al-Kafi atau Dawat Dawa menjelaskan tentang bahaya lesan ini. Seseorang itu bisa dia berjuang, berusaha untuk menjaga diri dari keharaman-keharaman, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi susah untuk menjaga lesannya. Beliau mengatakan wa ajab. Termasuk yang aneh. Anal insana yahudu alaihi tahaffudu wal ihtirazu min akil haram wa zulmi wa zina wa syariqah wa sabil khamar wa min al-nadhar al-muharram wa ghairi dhalik wa yas'ubu alaihi tahaffudhu min harakati lisani. Aneh kata beliau. Termasuk yang aneh adalah seorang insan ringan bagi dia, mudah bagi dia menjaga diri. Menjaga diri dari memakan yang haram. Tidak zalim, tidak berzina, tidak mencuri, tidak meminum khamar, tidak memandang yang haram-haram dan yang lain-lainnya. Mudah bagi dia. Bisa dia. Tapi sulit bagi dia menjaga pergerakan lesanya. Wah, antum perhatikan ibadahnya luar biasa. Antum perhatikan salatnya, masya Allah. Puasa mungkin dia arusian. Keharaman-keharaman yang lain, wah antisipasi dia. Mencuri, afwan, dosa besar. Zina, na'udzubillah minan zina. Keji sekali. Nah gitu ya. Semua itu tahan dia. La, la, la, la. Ininya keperocut, kepericit, keperucut. Dengan mudahnya lesan dia berbicara dengan tanpa pertimbangan masa-masa, Susah untuk membungkam mulutnya, mengunci mulutnya, mengerem lesannya kata beliau. Beliau mengatakan hatta tarrajul yusharu ilaihi bid-dini waz-zuhdi wal ibadati wa huwa yatakallam bil kalimat min sakhatillah taala la yulqi laha bala. Hingga kamu saksikan seseorang yang ditunjuk agamanya, kezuhudannya, ibadahnya kalau sudah tunjuk berarti Iran luar biasa ini, hebat ini agamanya, masya Allah kezuhudannya, masya Allah ibadahnya, masya Allah. Tapi dengan mudahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah murkai, tidak mikir. Yanzilu bil kalimatil wahid minha ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib dia turun ini dengan riwayat di atas dia turun dalam neraka jahanam dengan satu kalimat saja tersungkur lebih jauh daripada langit eh, daripada timur dan barat dengan satu kata tadi. Wa kam tara min rajul mutawarri'in anil fawahish zulm. Betapa banyak kamu lihat kamu saksikan seseorang yang warak tidak mau sedikit pun mengerjakan tindakan-tindakan yang keji. Fahisyah. Tidak mau mengerjakan keboliman-keboliman. Sekuat tenaga dia jaga dirinya. Wa tara walisanahu yafri fi aradil ahya'i wal amwat walaifali yakul. Tapi lesanya menyemburkan. Ucapan-ucapan yang menjatuhkan kehormatan orang-orang hidup atau orang yang telah mati dan tidak Peduli dengan apa yang dia ucapkan. Tapi yang ini, tapi yang itu Masya Allah. Tapi lesan dia, Masya Allah. Masya Allah kacaunya. Mencaci maki ini, mencela ini, menghina ini, membongkar aibnya ini, menjatuhkan kehormatan orang ini. Tidak peduli dia, santai dia. Seakan-akan itu bukan perkara dosa. Belum mengatakan kalau kamu kepingin tahu buktinya. Perhatikan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah. Semoga Allah meridainya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seseorang yang mengucapkan Wallahi la yafirullahu li fulan. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Orang seseorang ini masyhur dengan ahli ibadah. Abid, ahli ibadah, masya Allah ibadahnya. Punya teman, masya Allah, belatang ya. Uh, oh, senangnya berbuat maksiat, dosa ini itu. Tegur, tegur, ditegur sama teman yang ahli ibadah tadi itu. Ya, balik lagi, iya, ulang lagi, ya, gitu lagi. Jengkel temennya ini, yang ahli ibadah ini. Marah dia. Sampai berani mengucapkan, Wallahi, la yaghfirullahu li fulan. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah ta'ala qala" dan sungguh Allah taala berfirman, "Man ladzi yata'alla alayya alla aghfir li fulan?" Siapa ini Orang yang berani bersumpah atas namaku menyatakan aku tidak akan mengampuni si fulan. Siapa ini? Fa ini qad ghafartu li fulan. Sungguh aku telah mengampuni si fulan. Wahbatu amalak dan saya hancurkan, sirnakan semua amal kamu. naudzubillah Yang ahli maksiat tadi diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ahli ibadah tadi, semua amalnya hancur. Semua ibadahnya hancur. Sirna semua amalnya. Dikarenakan satu kalimat yang dia sampaikan tadi. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Namanya ta'alli ala Allah. Kata beliau, fahadhal abid alladhi qad abadallaha jalla wa ala ma syai'budahu ahbatat hadhihi kalimatul wahidah amalahu kullah ini ahli ibadah ini al-abid ini dia telah beribadah kepada Allah sekian lama yang Allah kehendaki ma'ruf fil ibadah satu kalimat tadi menghancurkan semua amalan dia bahaya lisan Hati-hati. mengatakan dan juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang juga semantan itu. Dengan di atas. Thumma qala Abu Hurairah lalu sahabat ini berkomentar tentang orang ahli ibadah yang mengucapkan kata-kata yang Allah murkai tadi. Kata Abu Hurairah, "Takallama fi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratah. Ahli ibadah tadi mengucapkan satu kalimat yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Ibn Abidin Azzaikumullah wa afatul lisani kathirah. Penyakit-penyakit lesan ini sangat banyak. Banyak sekali. Sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 20 penyakit lesan. Banyak sekali. Satu penyakit itu ketika menghinggapi, menimpa seorang hamba akan menghancurkan dia. Minha diantaranya adalah al gadib mengucapkan, melafalkan, memberitakan hal-hal dusta. al kadib al kadib dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam salah Sahih Muslim. al kadibu al-ikhbaru 'an asy-syai'i ala khilafi ma huwa amdan kana au sahwa. Al-Kadzib memberitakan tentang sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Entah dengan kesengajaan atau karena kelalaian. Tetap dikatakan berita dusta. Saun kana ikhbar an atau mustaqbal. Sama saja, apakah berita tentang masa lalu, hal-hal yang telah berlalu atau memberitakan hal-hal di masa akan mendatang. Ini madhabnya ahlus sunnah. Barakallahu Yang sengaja, yang lupa dikatakan dusta. Terkait dengan dosa, kalau dosa dibebankan kepada yang sengaja dusta. Yang lupa atau lalai nggak berdosa tapi beritanya tetap dikatakan dusta. Itu madhabnya sunnah. Memberitakan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Ada kadib. Ada kadib. Itu yang namanya dusta. Barakallahu fikum. Ikhwan Yang namanya al-kadhib asal mulanya pada al-qaul. Ucapan dusta. Baik terkait dengan yang di masa lalu atau di masa mendatang. Baik berupa janji-janji atau yang lainnya. Mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, membedakan sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataannya atau hakikatnya. Ada kadip. Tapi terkadang yang namanya kadip Dinisbatkan kepada perbuatan. Dusta ini perbuatan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Nausiyatin kadzibatin khati'ah." Ubun-ubun pendusta yang salah. Itu bukan sebuah ucapan, tapi terkait dengan tindakan dan pelaku. Barakallahu fikum. Terkadang pula al-kadhib dipergunakan untuk sebuah i'tiqad, sebuah keyakinan yang dalam hatinya. I'tiqadnya berseberangan, berbeda dengan yang sebenarnya. Mestinya akidahnya A dia berbeda. Apa yang dia yakini lain dengan apa yang dia ucapkan namanya nifak. Itu kadzib. Sehingga Allah taala menjelaskan dengan tegas para kaum munafikin kadzabun. Allah mengatakan dalam firman-Nya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi kaum munafikin kadzab, pendusta. yakni i'tiqadnya. Hatinya lain dengan perbuatannya, hatinya lain dengan ucapannya, Hatinya lain dengan kebenaran. Nifak, kezib. Itu yang namanya dusta. Dan hukum asal yang namanya dusta pada lesan. Maka al-kezib termasuk penyakit lesan. Dan ini sangat membahayakan. Barakallahu itu. Sangat mengerikan sekali dampak negatifnya. Bila lesan sudah berani berdusta. Bila lesan telah berdusta dengan kesengajaan, kalau lupa diingatkan gampang, cepat taubatnya. Kalau lalai diingatkan gampang, cepat taubatnya. Yang membahayakan ya ta'ammadul kadhib. Bila lesan telah berani berdusta, Bila lesan telah sengaja berdusta, naudzubillah akan menjerumuskan orangnya ke dalam berbagai macam kerusakan-kerusakan yang mengerikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ila al-fujur." Dia mengatakan hati-hati kamu dari yang namanya dusta. Dikarenakan yang namanya kezib, dusta itu membawa pelakunya kepada al-fujur. Kepada tindakan-tindakan yang kecil. Disebutkan dalam syaranya al-fujur, maknanya secara bahasa Al-fujur dimaknakan dengan fiskun, kefasikan, dimaknakan dengan kezibun, kedustaan, dimaknakan dengan zina, perzinaan, dimaknakan dengan isyan, kemaksiatan, dimaknakan dengan mukhalafah, tidak tindakan menyelisih agama. Itu fujur. Hati-hati kamu dari dusta. Dikarenakan dusta itu membawa pelakunya kepada al-fujur, semua tindakan-tindakan fujur, kefasikan, rakam kefasikan, bahkan mungkin perzinaan, bahkan mungkin semua kemaksiatan, bahkan mungkin semua mukhalafah syariah, semua hal-hal yang melanggar syariat. Dan sungguh seseorang itu ia taharul karib dusta dan terus dia berdusta dan sengaja berdusta, berani berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang kezab. Kata-kata hatta yukdaba inallahi kezaba mengisyaratkan kata para ulama dia nanti mendapatkan yang namanya sul khitam. Na'udzu sul khatimah. Dicatat di sisi Allah sebagai seorang kezab pendusta. Mengisyaratkan dia seorang yang khatimahnya sejiah su'ul khatimah di akhir hayatnya sebesar pendusta. Mengerikan. Barakallahu fikum. Lebih mengerikan lagi barakallahu fikum ketika kedustaan tadi itu ala ilmin. Dia tahu ini dusta. Dia punya ilmu, ini perkara dusta. Tapi dia sampaikan, tapi dia sebarkan. Ya banyak misi, banyak tujuan, banyak maksud, banyak kepentingan. Ini lebih besar lagi dosanya. Lebih berat lagi ancamannya. Ala ilmin lebih mengerikan lagi barakallahu fikum ketika kedustaan tadi menyebar kemana-mana viral lebih besar dosanya, lebih keras ancamannya, lebih jahat pelakunya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang riwayatnya dalam Sahih Bukhari dari sahabat Samur bin Jundub ketika menceritakan mimpinya Beliau mengatakan di akhir riwayat, "Wa amar rajul alladhi ataita alaihi yusharshiru shidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajul yaghdu min fa fayakdhibu al-kidhbata tablughu al-afaq." Adapun yang kamu lihat, yang kamu kamu kamu tadi datangi tadi, seseorang yang merobek mulut sebelah kanan sampai tengkuknya, sebelah kiri sampai tengkuknya, minhornya sampai tengkuknya, matanya sampai tengkuknya. Pemandangannya sangat mengerikan sekali. Dia adalah seseorang yang keluar dari rumahnya lalu menyampaikan sebuah perkara dusta dan dustanya tadi tablughul afaq mencapai semua penjuru dunia. Viral. Menviralkan kedustaan. Dia berdusta, lancang berdusta, tahu itu perkara dusta. Dia sampaikan itu kedustaan dan dustanya akhirnya menyebar kemana-mana, menembus semua ufuk. Naudzubillah. Besar dosanya, lebih mengerikan dosanya diancam dengan ancamannya mengerikan tadi, pemandangan yang sangat mengerikan. Lebih berat lagi ketika dia berdusta atas nama orang-orang mulia. Lebih mengerikan lagi ketika lesan dia berani berdusta atas nama Allah Jalla wa'ala. Al-kadhibu ala Allah dia mengatakan Allah mengatakan demikian, Allah berfirman demikian padahal tidak. Allah menghukumi demikian padahal tidak. Lancang dia, dusta atas nama Allah. Nauzubillah. Atau di antara maknanya kata para ulama ialah dia menafsirkan kalamullah, menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tafsir bil batil Namanya al-kadzibu 'ala Allah. Dikarenakan ala ilmin, ittiba'ul hawa. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dia tahu itu tafsir yang salah. Dia berani lancang menafsirkan kalamullah, menafsirkan Al-Qur'anul Karim ayat dengan batil. Ini sampai tingkatan kufur, murtad dari dari Islam. Atau dia lancang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Al-Kadhibun ala Nabi. Rasul mengatakan demikian. Padahal tidak ada. Rasul bersabda demikian. Padahal tidak ada. Menyampaikan hadis palsu atau dia menafsirkan kalam Rasul membawakan sebuah hadis dengan sarah yang keliru, sarah yang eh, yang, yang yang yang salah, menyelisih pemahaman para salaf, pemahaman para ulama. Ini juga sama. Ancaman sangat keras sekali. Rasul mengatakan dalam hadis yang mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabqa minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silakan dipersiapkan tempatnya dari neraka. Nauzubillah. Sepakat dosa besar. Dan bisa sampai tingkatan-tingkatan penyimpanan bid'ah dan mungkin sampai tingkatan murtad dari Islam tergantung kadarnya masing-masing. Ini yang paling mengerikan. Lesan berani berdusta atas nama Allah. Lesan berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Al-qaul arallah bighir ilmin. Mengucapkan tentang Allah atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Barakallahu Mengerikan sekali. Kata para ulama, ini semua adalah asas semua kekufuran, asas semua kesyirikan. Itu sumbernya dari kata-kata sumber dari al kadhib ala Allah, al kadhib ala Nabi, dan bentuknya al-qaul ala Allah taala bi ghairi ilmin mengucapkan, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, apalagi lancang berdusta atas nama Allah Jalla wa ala atau atas nama Rasulullah Wasallam Lebih besar dosanya. Pelakunya lebih kecil lagi, lebih jahat lagi. Atau berdusta atas nama para ulama juga merupakan tindakan yang sangat kecil. Membawa nama besar para ulama, ulama usunnah, Sesuatu yang tidak mereka sampaikan, yang tidak mereka bimbingkan, tidak mereka arahkan. Dusta atas nama para ulama. Dia mengucapkan sekian banyak akwal, ucapan-ucapan, pernyataan, statement, dan yang lain-lainnya atas nama ulama. Dia menyampaikan akhbar, berita yang dusta atas nama ulama. Ini lebih mengerikan lagi terkait dengan selain Allah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan nama besar orang-orang mulia untuk berdusta. Ini mengerikan. Atau para penguasa atau orang-orang yang mulia, orang tua kita, kerabatnya kita, sahabat karib kita, teman baik kita. Naudzubillah. Bila lesan telah berdusta, berani berdusta, apalagi atas nama orang-orang mulia di atas, maka pelakunya akan terjerumus ke dalam semua perkara-perkara yang keji. Fujur, fiskun, ma'asi, mukhalafah syar'iyyah. Ucapan keji, tindakan keji, ucapan fasik, tindakan fasik, kemaksiatan, kemungkaran, kemoliman, mukhalafah syar'iyyah, hal-hal yang melanggar syariat. Bahkan naudzubillah, penyimpangan-penyimpangan, bahkan naudzubillah, kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, tergantung kadar masing-masing dustanya. Hati-hati. Dan ujungnya nanti naudzubillah ilan nar. Iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila nar. Hati-hati kamu dari tindakan dusta dosa itu menyeret pelakunya kepada al-fujur. Al-fujur membawa pelakunya kepada an-nar, neraka. al kadzib Ini merupakan sifatnya ahlul kitab Sifatnya al-Yahud wa Nasara Allah mengatakan dalam Al-Quran di al iman 75 Tentang al-Yahud atau ahlul kitab wa yaquluna 'ala al kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengucapkan atas nama Allah sebuah kedustaan dan mereka punya ilmu atas itu. Dustanya atas dasar ilmu. Ngerti ini dusta. Dia sampaikan. Dan dustanya atas nama Allah. Dusta itu merupakan sifatnya kaum musyrikin. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka tidak suka. Mengatakan Allah punya anak putri. Mereka tidak suka dengan anak perempuan. Dan lesan-lesan mereka mensifati al-kadhib dengan dusta mereka mengatakan annalahumul husna untuk mereka al husna kebaikan al jannah. Dusta. Walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala al kadhib. Dan tetapi orang-orang kafir-kafir itu mereka berdusta atas nama Allah. Iftira atas nama Allah sebuah kedustaan. Sifatnya ahlul kitab sifatnya kaum kufar, sifatnya kaum musyrikin. Itu menggambarkan betapa kecilnya kedustaan, betapa rusaknya para kezabun. Menyerupai ahlaknya ahli kitab, ahlaknya kaum musyrikin, ahlaknya kaum kafirin. Al-kadzib asasun nifak. Asas kemunafikan. Wallahu yashhadu. Ha? Innal munafiqina lakadzibun. Allahul musta'an. Sehingga ikhwan fillah azakumullah perkara yang begitu wadih di kalangan para salihin, para muttaqin tentang hormatul gadib. haramnya kedustaan dan semua bentuk yang namanya kedustaan, bahaya dusta pada pelakunya di dunia wa fil akhirah. Allahul musta'an. Sebagai penutup, jamnya kok cepat banget ini. Saya bawakan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Samahatul Walid. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Ru'ah dalam risalah beliau khuturatul kadhib wa atharu sayyi'ah wa mauqiful islami minhu wa min ahli ini risalah dimasukkan dalam al-majmu' ar-ra'iq min al-wasaya az-zuhdiyat war-raqa'iq tebak yang kedua di halaman 451 dan setelahnya. Ini kitab kumpulan beberapa tausiah tausiah Syekh Rabi terkait dengan masalah kezuhudan, rakal dan semisalnya. Dibahas di sini tentang al-ghadzib. Saya bawakan cuplikan-cuplikan kalamnya beliau. Beliau mengatakan di bagian awal kitab. Qala hafizahullah fa innal kadhiba laqabihun wa shani'un fi ghayatin min al-qubh wa shana'a syar'an wa aqlan wa fitratan. Sungguh dusta itu sangat buruk, sangat kecil di puncak keburukan dan kekejian. Secara syariat, secara akal sehat dan kita yang selamat. Wa mamqutun ladal umami jami'an wa fil milali wan nihali kulliha. Akhlak yang terkutuk, akhlak yang sangat dibenci oleh semua umat-umat yang ada. Terbenci, dibenci, dikutuk dalam semua agama, seluruhnya. Qad harramahullahu fir risalati kulliha. Allah haramkan dusta dalam semua risalah. Ya, semua risalah, semua nabi, semua rasul menyampaikan tentang haramnya dusta. Wa dhammal kadhiba wal kadzabin fi ayatin katsirah. Allah mencela, mengecam kedustaan dan para kadzabin dalam banyak ayat. Wa tawa'adahum asyadul wa'id. Dan Allah mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Ila akhir kalali. Panjang pembahasannya terkait, terkait dengan masalah kecinya kedustaan. Sebagian telah saya sampaikan. Dan di antara yang perlu sampaikan dalam risalah ini adalah bahwasanya al-kadzabun asnaf. Para pendusta-pendusta ini sangatlah banyak. Disampaikan supaya jangan sampai seorang pun dari kita termasuk satu jenis pun dari para kezabin. Dan supaya kita tahu bagaimana jeleknya dusta rusaknya para kezabin. Beliau mengatakan wa inna imam al kezabin la iblisul la'in la'anahu Allah fahuwa awwalul kezabin wa imamuhum wa awal mukhati' mukhatil Sesungguhnya imamnya para kezab dia adalah iblis al-la'in la'anahu Allah Dialah para kezab yang pertama kali. Imamnya para kezabin. Orang pertama yang menipu. Yang membuat makar. Dibawakan dengan banyak ayat terkait dengan masalah iblis. Terkait dengan was-was iblis terhadap Nabi Allah Adam dan istrinya. Makar, tipu daya, trik-trik dusta, untuk mengeluarkan Nabiul Adam dari al-jannah. Sebuah pohon yang dilarang dikatakan sebagai pohon khuldi, berdusta ila akhirih ada iblis. Jangan kayak iblis. Beliau mengatakan wa min kibari atba'i iblis Fir'aun al-la'in qabbahahu Allah wa kam lahu min nubara dan termasuk pembesar iblis, pembesar pengikut iblis adalah Fir'aun al-la'in qaddahahullah. Dan betapa banyak yang semisal Fir'aun. Dijelaskan tentang Fir'aun, dustanya Fir'aun, kejinya Fir'aun. Sampai berani mengaku sebagai Ana Rabbukumul A'la. Naudzubillah. Mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ini kedustaan yang paling keji, yang paling mengerikan. Tingkatan kekufuran yang sangat kufur. Berani dusta demikian. Wa min al kazzabin kata beliau alladzina akhzahumullah wa bayyana kadzibahum fi muhkam kitabih al yahudu wan nasara wal musyrikun fi kulli makanin wa zaman Wa minhum musikul Arab. Termasuk para kezabid yang Allah rendahkan mereka. Allah jelaskan dusta mereka dalam Al-Quranul Karim yang muhkam. Orang-orang Yahudi, Nasara, kaum musyrikin di setiap tempat dan masa. Terutama musyrikin Arab ketika itu dalam perkara akidah. Dibongkar kedustaan akidahnya kaum musyrikin. Dibongkar akidahnya al-Yahud dan Nasara dustanya mereka. Dibawakan ayat panjang banyak terkait dengan masalah mereka. Jangan bangga jadi pendusta. Jangan bangga jadi pendusta. Moyang-moyang Anda adalah iblis, Fir'aun, Al-Yahud, Al-Nasara, Al-Musyrikin, al kufar Barakallahu Bicara panjang masalah Al-Bahira, Sa'iba, Al-Wasila, Al-Ham. Etikat dustanya kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Beliau mengatakan wa min asnafil kadzabin al munafiqun. Dan termasuk jenis para pendusta kadzab adalah orang-orang munafik. Dan ini adalah pihak yang paling membahayakan masyarakat terutama masyarakat Islam. Zahirnya muslim, belakangnya kufur. Ngomongnya A, ngomongnya B, hatinya berbeda. Itu kenapa dalam Al-Qur'anul Karim Allah Taala dalam menerangkan tentang kaum munafikin lebih banyak, lebih rinci, lebih detail dibandingkan dengan kaum kufar. Karena bahaya mereka. Munafikin kezabun. Dibahas panjang tentang kaum munafikin. Bagaimana dustanya mereka. Wa الكذابين kadzabin alladzina kashafaha الإسلام Islam كما القرآن والسنة الكهان والعرافون والسهرة وهم من شر الكذابين dan termasuk para kezab yang Islam telah membongkar keadaan mereka dalam Quran dan Sunnah. Para dukun-dukun, tukang ramal, tukang-tukang sihir. Mereka termasuk kezab yang paling jahat. Dibahas tuntas tentang dustanya para tukang sihir, tukang dukun, tukang ramal dan semisalnya. Wa min asnafil kadzabin. Dan termasuk jenis para kadzab ad dajjalah al-kadzabun. Para dajjal, dajjal kadzab yang disebutkan dalam hadis. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتا عظيما دعوهما واحد دعوتهما واحد وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله tidak akan bangkit hari kiamat hingga dan belum mengatakan hingga akan dibangkitkan, dimunculkan Dajjal, Dajjal kezab sekitar 30 orang. Semuanya memang sebagai Rasulullah, sebagai seorang Nabi. Para nabi-nabi palsu, para rasul-rasul palsu, Dajjal kezab. ada wabah. Barakallahu fikum. Dan yang paling besar Ad-Dajjal Al-Akbar Al-A'war yang ditahdir oleh semua para anbiya wal Musalim Dan yang paling keras tahdirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ad-Dajjal Al-A'war nanti di akhir zaman keluarnya. Di antara mereka ada namanya al Kazzab. Al-Mukhtar bin Nabi Abu Al-Thaqafi. Al-Kazzab. Ibnu Saba. Nama-nama yang bersebutkan Fikri. Beliau mengatakan lagi, wa min haula'i dajjalin al-kadzabin ru'usul bid'ah wadhalal. Termasuk jenis para kezab, para dajjal, tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh kesesatan. Jaham bin tokoh Khawarij, tokoh Mu'tazilah, tokoh Sufiyah, Khululiyah, tokoh Kuburiyah. Seperti An-Nazam Al-Mu'tazili, الحلاج الزنديق ابن عربي الزنديق ابن سبعين Sab'in dan yang lainnya dari kalangan para zanadiqah para kezabin yang pura-pura masuk Islam menyusup di tengah-tengah safnya kaum muslimin untuk menghancurkan Islam dari dalam ada kezabun dajjalun wa min ha'ula'il kazzabin fi hadzal 'asr Dan termasuk pendusta-pendusta di era kita sekarang ini kata beliau. Ru'usul ahzab sia-sia, Tokoh-tokoh parpol. Min ilmaniyin wa Dari kalangan kaum orientalis. Dari kalangan partai ba'thiyah. Dan mayoritas orang-orang yang menyebarkan, menyuarakan syiar-syiar yang menyilaukan dengan nama Islam, istirakiyah, demokratia, dan yang lain-lainnya itu. Termasuk kezadin kata Tuhan. Yang mengajak orang untuk bebas dalam beragama, menyatukan semua agama. Ada para kezadin kata Rasulullah. Wallahu billah. Dia mengatakan wahum dan nasi wallahi khataran al Islam mereka-mereka ini adalah orang yang paling membahayakan Islam demi Allah. Maka wajib atas kaum muslimin kata beliau para tulabul ilm mewaspadai semua jenis jenis dan tipe-tipe ini semuanya. Barakallahu fikum. Termasuk para kezabin ashabul bid'ah wal ahwa. Ma'ruf dengan gazibnya, talbisnya, makarnya, tadlisnya, tipu dayanya. Ada ashabul ahwa wal bidah, termasuk kazabi. Disampaikan para fikum menekaskan kepada kita betapa rusaknya para kazabin. Moyang-moyang mereka adalah orang-orang yang rusak secara akidahnya, secara keimanannya, secara agamanya, orang yang menyimpang, orang yang sesat, bahkan lebih daripada itu naudzubillah. Dan bukan berarti yang namanya gazab kafir. La. Jangan mengatakan gazab mubtadi, belum tentu. Tergantung keadaannya masing-masing. gazib itu sosok yang gazab itu bisa sampai ke sana. Dan dihukumi dengan keadaannya masing-masing. Naudzubillah. Makanya tidak ada seorang nabi pun yang dusta. Al-Ghazib sangat dibenci oleh para salaf. Tidak ada dari kalangan salafun salih yakzib. Tidak ada dari kalangan para ulama, ulama rabbaniyin yang punya sifat ghazib. Tidak ada dari kalangan orang yang salihin, kaum muttaqin yakzib. Tidak ada dalam kamusnya salafiyin ahlu sunnah berdusta. Dikarenakan sangat jeleknya, sangat kejinya, sangat rusaknya. Barakallahu itu. Bahkan tidak ada dari kalangan orang merdeka yang hidup. dusta. Di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, dusta itu adalah sifatnya para budak. Al-Muhim, semuanya jelek, semuanya keji, semuanya rusak. Kezib wal kezab. Allahul musta'an. Maka waspadai bahaya lesan semuanya, terutama al-kadhib. Barakallahu Bagaimanapun kondisinya. Jangan sampai dusta. Harus jujur. Bagaimanapun keadaannya. Jangan dusta. Harus jujur. Dalam lapang, sempit, suka, duka. Jujur. Sidukun wa adamul kadhib. Barakallahu fikum. Nah. Allahu tabaraka wa ta'ala misawab. Selebihnya bisa membaca risalahnya Syekh Rabi di atas. Beliau sangat tegas bahasanya. Dibawakan ayat wa hadis tentang para dajjal-dajjal tadi. Kadzab-kadzab tadi. Dan menjelaskan bahaya kadzib. Jeleknya dusta. Dengan bahasa yang sangat tajam. Barakallahu Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik pada kita semua. Diberi kemudahan, diberi taufik untuk selalu sidik, jujur, menjadi hamba-hamba Allah yang sadiqin dan dilindungi dari perangai al-kadhib wal kadzabin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Apa itu tauriah? Dan apa perbedaannya dengan dusta? Masya Allah. Bagus. Saya sebutkan rujukan yang mudah di, di, dibaca. Penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Beliau menyebutkan secara makna baca dalam pembahasan al-kadhib. Yang namanya al-kadhib hukum asal adalah haram. Namun dalam sebagian keadaan diperbolehkan dengan persyaratan. Lihat dalam tabel azkar karya beliau. Barakallahu fikum. Gitu. Beliau mengatakan, namun dari itu semuanya yang paling ahwat, yang paling selamat ialah wal ahwatu fi hadza kulli ayyuwarriya. Meskipun diperbolehkan dengan syurut, dengan ketentuan yang ketat. Tapi lebih hati-hati, dia tauriyah. Makna tauriyah? kata beliau adalah ayaksida bi ibaratihi maksudan sahihan laisa huwa kadziban binisbati ilaihi wa in kana kadziban fi dhil lafz wa binisbati ila ma yafhamul mukhatab yang namanya tauriya dia menyampaikan sebuah ibarah pernyataan yang dia maksudkan sebuah makna yang sahih dan itu tidak dusta bagi dia meskipun mungkin zahir lafadznya nggak benar atau mungkin dipahami oleh mukhotob mana lain. Itu namanya tauriah. Barakallahu Dan itu diperbolehkan ketika kondisinya memang mengharuskan demikian. Jangan dusta, tapi tauriah. Sebuah ungkapan yang punya dua makna. Makna A, makna B. Yang dipahami oleh orang makna A. Yang kamu mau kan, makna B. Dan makna B ini makna yang benar, makna yang sahih. Ada tauriah. Sehingga bukan dusta, tapi dia tauriah. Itu pun ketika harus terpaksa ke arah sana. Wasidku aula, jujur itu lebih dianjurkan barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Al-Kadhib juga diharamkan meskipun dalam cerita atau dalam canda tawa. ya Yesus. Ya, dia ngarang cerita, masya Allah, seakan-akan itu nyata, ternyata fiktif, membuat orang yang mendengarkannya melungu, kadang dia tertawa, gergeran gitu. Harat kabeh ternyata. Adalah yajuz. Al-kadhib haram. Ya, tidak boleh dusta meskipun untuk canda tawa. Dipahami Ki? Yang betul bukan berdusta. Tadi itu, kalau orang sekarang mengatakan retorika bicara saja. Dan lebih bagus ditinggalkan warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jaga lisan, jaga ucapan, ucapkan yang baik atau diam. Ya toh? Kan? Ada yang tanya nih, lesanya buruk Ustaz, tapi nggak syirik. Apakah masuk neraka Ustaz? Ya toh? Eh, tahu saya tahu beda tadi. Ada yang bertanya begini. Eh, iya. Allah musta'an. Riwayat di atas dari sahabat Mu'ad bin Jabal di atas itu disampaikan oleh sahabat Mu'ad di akhir hayatnya. Khawatir dosa, nggak menyampaikan ilmu. Barakulahikum. Dan disampaikan kepada orang-orang yang uqala hukama, ulama yang bisa memahami dengan benar. Makna yang benar dari riwayat di atas adalah hasungan untuk bertauhid, hasungan untuk bertauhid dan hasungan jangan syirik. Seorang yang akil, orang yang cerdas, dia akan paham ketika diminta untuk bertauhid, itu bertauhid lengkap yang semua konsekuensi-konsekuensinya. Ya bertauhid, akidahnya benar, imannya benar, tauhidnya murni, plus amal solehnya juga iya, akhlaknya mulia. Itu orang yang cerdas. Dikatakan jangan syirik, dia paham. Jangan mengerjakan kesyirikan yang bisa menghapuskan ketauhidan dia, jangan pula mengerjakan hal-hal selain syirik yang bisa mengurangi kadar kesempurnaan tauhidnya. Jangan syirik, iya. Jangan bid'ah, iya. Jangan maksiat, iya. Ada orang yang akil, menyempurnakan tauhidnya dengan mengerjakan amal yang soleh dan meninggalkan semua perkara yang mungkar yang toleh. Hadahu. Barakallahu Itu orang yang cerdas. Tidak ada itu. Akhlak yang buruk tercela dalam Islam. Dikecam dalam Islam, dalam ayat, hadis, dalam hadis banyak kecaman-kecaman akhlak yang buruk. Kita tidak boleh punya akhlak yang buruk tadi. Dusta, tidak boleh. Dan semua yang namanya perang yang jangan. Tidak ada kelas itu. huwa. Pekan terlebih dahulu. Kalau saya apakah orang yang berakhlak buruk itu masuk neraka? Nah, gitu ya. Tabnya sama dengan apakah orang yang berbuat dosa masuk neraka? Tergantung tahtal masyiah. Dia telah bertaubat dengan tempat nasuha selesai. Dia belum bertaubat tahtal masyiah. Allah menghendaki diampuni diampuni. Kalau tidak maka dimasukkan dalam neraka sampai habis bersih dosanya baru dimasukkan dalam surga. Jangan mengatakan tidak apa-apalah. Yang penting ujung-ujungnya kan surga. Uus. Ujung-ujungnya surga. Nggak ada masalah. Tidak ada perkara yang akhir. Emang kamu enak? Emang kamu anggap enak? Satu hari dalam surga. Na'udzubillah. Satu celupan. Satu celupan. Dalam neraka. membuat orangnya merasa paling menderita saat dunia. Ini nasul hadis. Ada seseorang yang paling miskin, yang paling menderita di dunia ini. Dicelupkan sekali celupan dalam al-jannah. Belum, keluarkan lagi. Bagaimana keadaan kamu? Masya Allah, kau adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Sekali celupan, bahagia di surga. Dikatakan orang yang paling nikmat, yang paling Masya Allah, paling zen. Hidupnya di dunia ini. Dikali, di, dimasukkan dalam neraka sekali celupan Bagaimana kalian Wah kore paling menderita, yang paling sengsara. Sekali celupan. Lah ini sampai habis dosanya loh. bilang tidak ada yang berani masuk neraka ya. Dipahami ya? Kalau punya pemahaman juga lurus-lurus yang lempeng-lempeng. Gitu ya, jangan gagal paham. Itu sebuah akidah. Jangan sampai ada yang mengatakan, ini orang buruk akhlaknya, neraka tempatnya, abadi. Jangan. Itu khawarij. Sebuah akidah. Tapi kamu juga jangan punya pemahaman yang aneh-aneh gitu loh. Tidak apa-apa. Kan bukan syirik. Hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Terus ya? Cukup ya? Cukup. Jamnya, jamnya. Barakallahu Semoga manfaat dan untuk saya pribadi kemanfaatan tadi bersama-sama kita berjuang sekuat tenaga untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sudikin, yang sadik dan berjuang supaya lepas dari semua bentuk kedustaan. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika barakallahu